Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita masih bisa diberikan usia dan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama belajar mengkaji kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah del Imam At-Tirmidzi yang berisi tentang sifat-sifat dan karakteristik daripada Rasulullah SAW baik itu secara fisik maupun kepribadian ya bahkan termasuk juga pakaian dan apa yang dimakan kehidupan Rasulullah SAW. Uh, eh, hari ini kita masuk di hari yang ke-6 di bulan Ramadan. Alhamdulillah, uh, mudah-mudahan Allah terima saum kita, Allah terima salat malam kita, Allah terima sedekah kita, Allah terima zikir kita, Allah terima tilawah Quran kita, Allah terima amal-amal soleh kita yang kita lakukan ikhlas semata-mata karena Allah dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang kita sia-siakan. Ya. Jadi kita sama-sama berdoa, saling mendoakan mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang teristimewa di antara Ramadan-Ramadan yang pernah kita lalui. Dan tak lupa bahwa di bulan Ramadan aktivitas yang tidak boleh ditinggalkan adalah menuntut ilmu. Ya. Meskipun memang uh, perlu diketahui bahwa para ulama di antara kebiasaan mereka ketika masuk bulan Ramadan maka mereka meninggalkan uh, eh, majelis-majelis ilmu dan fokus dengan Quran. Jadi majelis-majelis ilmu libur gitu. Kebanyakannya gitu. Kemudian uh, mereka para ulama fokus dengan Quran. Toyib fokus dengan Quran. Namun kita sekarang di masa modern ini, di masa di mana informasi dan eh, berbagai hal di berbagai belahan dunia ini bisa masuk ke dalam HP kita gitu ya. Ya, saya katakan tadi informasi dan lain-lain. ini Dan lain-lain inilah yang kadangkala ada sesuatu yang itu jelas tidak bermanfaat, bahkan merupakan hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya dalam rangka eh, mengisi waktu luang kita, di mana nafsu ini kalau tidak diisi dengan kebaikan, maka nafsu ini akan mengarahkan kepada keburukan. Oleh karenanya kita hari ini masih tetap eh, menjalani kegiatan kita, kajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Uh, ya, di sisi lain waktunya pun tidak lama, hanya 30 menit dalam uh, satu minggu ini. Dalam seminggu hanya satu pertemuan dan tiap pertemuan itu hanya 30 menit. Ya. Ini sambil mengisi waktu berbuka para ikhwan dan para akhwat sekalian. Terakhir kita membahas putar uh, eh, sifat kehidupan Rasulullah SAW ya Aish Rasulullah SAW fi Aish Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah SAW itu tidak pernah kenyang kecuali kalau menjamu tamu. Itu pun kenyangnya tidak tidak seperti kenyangnya kita ya. Tapi maksudnya betul-betul e, berbeda dengan menu biasanya gitu ya. Nabi SAW biasa makan itu sangat eh, sederhana begitu, tidak banyak. Tapi kalau dengan tamu Nabi SAW agak banyak sedikit ya. Karena apa? Karena menemani tamu, eh, menghormati tamu. Dan itu kita telah bahas itu ya. Eh, fi Aisyi Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk pada pembahasan fi khufi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita masuk pada uh, khuf Rasulullah SAW. Tamam. Ini yang ke-10, ba al-babul ashir, bab yang ke-10, babu bab maja'a eh, berkenaan dengan riwayat-riwayat yang ada fi hufi Rasulullah SAW terkait dengan huf Rasulullah SAW. Ya. Wafihi hadisana dan di dalam bab ini hanya ada dua hadis. Baik, kita coba mengulas kembali yang kemarin ya bahwa Sekali lagi, kehidupan Rasulullah SAW itu adalah kehidupan yang sangat sederhana. Bab Majafi Aisyi Rasulullah SAW. Hadis yang ke-72 ini menunjukkan bahwa uh, Abu Hurairah ini dalam keadaan yang sangat lapar ya. Yang hampir-hampir pingsan gitu. Hmm. Kenapa? kata Abu Hurairah eh, aku hampir-hampir seperti orang yang pingsan gitu ya, orang yang gila ini. Sebab apa? Sebab lapar. Ya. Ini menunjukkan bahwa eh, para sahabat termasuk Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang sangat zuhud, ya. sangat jauh daripada cinta dunia itu. Mungkin ada pertanyaan, Mbak Ustadz, apakah Eh, dengan makan enak ya eh, kemudian dengan harta yang melimpah dengan kehidupan yang nyaman itu apakah orang tersebut tidak zuhud kami katakan memang zuhud itu di dalam hati ya. Taib, memang zuhud itu di dalam hati tapi pada akhirnya ketika seseorang zuhud di dalam hati dalam penampakannya pun akhirnya dia merasa ingin terbebas dari materi-materi dunia. Baik. Jadi ketika eh, hati zuhud, ya, maka ia merasa semestinya uh, fisiknya atau raganya tidak tidak terikat dengan materi-materi dunia. Makanya kadang-kala kita temukan eh, orang-orang meskipun dia seorang yang kaya tapi pakaiannya sederhana. Tapi bukan berarti bahwa orang yang kaya pakaiannya bagus tidak zuhud, tidak ya. Atau orang yang kaya rumahnya bagus, ya, rumahnya megah, tidak zuhud, tidak ya. Barangkali dia zuhud di dalam hatinya dan dia memenuhi hak hak orang-orang miskin. Baik. Hanya saja ada kalanya orang ketika zuhud di dalam hatinya dia tidak cukup dengan zuhud di dalam hati tapi eh, dia merasa bahwa dia tidak mau terikat dengan harta dan kemewahan ya. oleh karenanya eh, tidak boleh seseorang mengatakan eh, kemiskinan itu bagian dari kehinaannya sebagaimana yang sekarang heboh sebagian orang menganggap bahwa miskin itu aib ya. Subhanallah padahal tidak. Padahal e, kalaupun nampaknya miskin ya, belum tentu e, itu karena e, azab dari Allah ya, tidak. Right? Boleh jadi itu adalah pilihan hidupnya dan tadi ya dia ingin hidup zuhud, e, hatinya zuhud dan hatinya merasa bahwa raganya harus terlepas dari ikatan-ikatan materi duniawi Ya. Kemudian ada juga yang dia miskin ya, meskipun berharap untuk kaya tapi dia tetap tidak mau melakukan hal-hal yang haram gitu. Dalam arti dia bekerja sepatutnya dengan pekerjaan yang halal, dia tidak mengerjakan sesuatu yang melampaui batas, tapi tetap dia berusaha gitu. Ya. Cuman sekeras apapun dia berusaha, sampai hari ini dia misalkan masih miskin, Ya. Maka dalam hal ini tidak tidak dicela ya seperti ini. Gitu ya. Baik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan yang aku khawatirkan atas umatku ini bukanlah uh, eh, kufuran ya. Akan tetapi yang aku khawatirkan adalah uh, banyaknya harta ya digoda oleh harta, godaan harta yang menimpa umatku ini. Jadi godaan harta itu memang luar biasa besar. Maka setelah kita mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, kita akan menyadari bahwa eh, bahwasanya kekayaan materi itu, penampilan yang wah itu, rumah yang megah itu, itu tidak menunjukkan kepada kemuliaan seseorang. Tapi itu hanya sekedar sebagai aksesoris yang pernah pernik. Kalau dia memang mendapatkannya secara halal, boleh dia manfaatkan harta tersebut dia buat rumah yang megah yang layak pakaian yang indah yang itu bagian dari nikmat Allah baik kalau memang dia merasa uh, tidak risih dengan hal itu gitu. tapi ada sekali lagi sebagian orang merasa risih ya meskipun dia orang yang kaya merasa risih dengan kehidupan atau gaya seperti itu akhirnya apa akhirnya dia uh, apa, menghindar dari ikatan-ikatan materi dunia. Sekarang kita masuk pada huf Rasulullah SAW. Bagaimana huf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, hadis yang ke 74 Ya. Haddatsana wa bihi ilaihi qala haddatsana wa bi isnadi ila al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah Qala haddatsana Hanad bin As-Sari qala haddatsana Waqi' an Dalham ibn Salihin an Hujair ibn Abdullah an ibn Buraidata an abihi anna najashiya ahda lin nabi sallallahu alaihi wasallam kuffaini aswadain fadhijaini falabisahuma thumma tawaddaa wa masaha alaihima Taib uh, Imam At-Tirmizi berkata telah menceritakan pada kami Hanad ibn Sari ya uh, telah menceritakan pada kami Waqi telah uh, menceritakan uh, kepada kami Waqi ya daripada Dalham ibn Solih daripada Hujair Ibni Abdullah daripada Ibni Buraidah daripada ayahnya bahwasanya Najasyi menghadiahkan kepada Nabi SAW ini dua huf aswadaini dua khuf berwarna hitam sadijaini ya uh, eh, wasadijain di catatan kaki lihat sadijain itu maksudnya adalah ay goiru mankusaini wala sya'rafiha fihima jadi maksud sa sadijain itu itu artinya adalah tidak di berikan motif ya atau tidak ada pernah pernik tertentu gitu ya. E, warna hitam e, tanpa pernah pernik gitu. Dan tidak ada bulunya gitu. Taib. Jadi betul-betul uh, hoof yang memang bersih ya. Taib. Ya, yang tanpa motif itu. Taib. Jadi Nabi Wasallam diberikan hadiah oleh Najasyi, eh, raja atau penguasa eh, Habasyah, dua huf warna hitam yang eh, tanpa pernah pernik atau motifik Maka Nabi Wasallam mengenakannya, mengenakan kedua huf tersebut. Summa tawaddu'a. Kemudian Nabi Wasallam berwudu wa masaha alaihi ma. Dan Eh, dengan menggunakan hoof tersebut Nabi SAW mengusap hoof itu ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam eh, syariat Islam ada kebolehan untuk menggantikan basuhan kaki dalam wudhu itu boleh digantikan dengan eh, pengusapan huf ya. Jadi kalau tidak mau membasuh kaki gitu ya, dengan alasan tertentu ya apapun itu alasannya boleh digantikan dengan mengusap hoof pakai hoof kemudian mengusap bagian atasnya baik tiga kali ini uh, berapa lama jangka waktu pengusapan hoof ini ya jadi bagi orang yang mukim bagi orang yang uh, tidak bepergian itu 24 jam sehari semalam tapi kalau bagi orang yang musafir bepergian itu tiga hari tiga malam alias 72 jam itu durasi waktu penggunaan huruf itu Taib dan itu sudah dijelaskan di kitab-kitab fikih oleh para ulama hadis ini Hasan ya hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya Taib Kemudian diriwayatkan juga oleh Al-Imam at di dalam jami'nya. Tamam. Kemudian uh, di uh, butuh haro dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab butuh Baik. Hadisnya Hasan insya Allah. Kemudian hadis yang ke-75 wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'idin qala hadatsana Yahya bin Zakaria ibnu Abi Zaidah an Al-Hasan ibn Ayyash an Abi Ishaq an Syabi qala qala Mughirah bin Syu'bah ahda dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma Qala Israel an Jabirin an Amir wa jubbatan sahuma hatta takhraqa la yadri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam azakiyun huma amla. Qala Abu Isa wa Abu Ishaq هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان طيب ما شاء الله ya telah menceritakan kepada kami kata Imam Tirmizi Kutaibah ibnu Sa'id telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Zakaria ibni Abi Zaidah daripada Al Hasan ibni Ayyash daripada Abu Ishaq daripada Abu Ishaq daripada Asyabi ia berkata berkata Al Mughirah ibnu Syu'bah uh, dia menghadiahkan kepada Nabi SAW dua khuf maka Nabi SAW menggunakan khuf tersebut Waqala Israel an Jabir dan berkata Israel daripada Jabir daripada Amir wajib wajubatan dan dia menghadiahkan jubah sebuah jubah ya. Maka Nabi SAW mengenakannya. Baik. Maka Nabi SAW mengenakannya hatta rokok. Baik. Sampai uh, keduanya ya jubah maupun kedua huf itu eh, rokok, tahan rokok itu sampai rusak ya. Sampai uh, berlubang ya, sampai robek ya, sampai sobek gitu. La dari an Nabi sallam azakiyun huma amla. Nabi SAW tidak mengetahui apakah uh, kedua huf ini ya dan jubah itu ya itu adalah dari kulit uh, hewan yang disembelih dengan syari atau tidak ya. amla atau tidak gitu. Wala Abu Isa berkata Abu Isa wa Abu Ishaq uh, hadza huwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wasmuhu Sulaiman. Maksudnya Abu Ishak di sini itu siapa? Ya, Abu Ishaq Asyaibani yaitu namanya Dul Sulaiman. Tamam. Jadi kata Anwar Furi di dalam Tuhfatul Ahwazi, al-makna annahu la yadri. Maknanya bahwasanya Nabi sallallahu itu tidak mengetahui annal huffaini alladzaini ahdahuma dihyatul al-kalbi tidak mengetahui bahwasanya kedua khuf yang dihadiahkan oleh Dihya al-Kalbi hal karena min jildil muzakka awil mayyitah. Tidak tidak mengetahui Nabi sallallahu itu ya apakah ini dari kulit yang hewan disembelih atau dari hewan bangkai. Tapi kalau dari hewan bangkai pun eh, Dihya al-Kalbi pasti akan memberikannya dari kulit hewan bangkai yang telah disamak Makanya kata al mubarakuri Furi, wafihi dalilun ala anna dibago yutohirul ihaba wa inkana minal mayyitati. Dan di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya eh, penyamakan itu itu mensucikan kulit bangkai. Wa inkana minal mayyitah meskipun dari mayit, meskipun dari bangkai ya. Jadi ini juga kita mulai belajar lagi ya. Mengulas kembali permasalahan seputar ad-dibag, yaitu penyamakan. Jadi penyamakan itu adalah proses penyucian uh, kulit uh, daripada hewan yang menjadi bangkai ya. Atau maksud definisi bangkai itu adalah uh, mazal zalat hayatuhu bi ghairi dzabihin syar'iyyin ya. Jadi hewan yang uh, hilang nyawanya gitu ya. Yang hilang nyawanya dengan tanpa melalui proses penyembelihan syar'i. Itu yang disebut sebagai bangkai. Jadi kalau ada sapi atau kambing atau kerbau tiba-tiba mati, tanpa melalui proses penyembelihan maka sapi, kambing dan kerbau itu disebut bangkai. Nah, ini e, bangkai itu seperti itu gitu ya. Kalau tidak disembeli tiba-tiba mati maka itu disebut sebagai bang, bangkai. Dagingnya tidak boleh dimakan. Di dalam Islam dagingnya haram. Tidak boleh dimakan. Dan tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dijual belikan juga. Baik. Yang hanya boleh dimanfaatkan adalah kulitnya. Itu pun setelah melalui proses penyamakan. Gitu. Jadi kulitnya boleh untuk dimanfaatkan, tapi dengan syarat disamak terlebih dahulu. Istilahnya debug. Baik. Maka kalau tiga di debug itu ya, dibersihkan dari toran, kemudian dicuci, ya kemudian dikasih garam, kemudian dijemur gitu ya, dan lain-lain uh, yang itu bagian dari proses penyamakan. Maka setelah itu kulit tersebut bisa digunakan atau dimanfaatkan gitu. Nah, salah satu pemanfaatan uh, kulit bangkai ini adalah uh, untuk hoof ya. Yaitu apa? Yaitu alas kaki yang digunakan umumnya oleh orang-orang di Timur Tengah atau oleh kaum muslimin yang fungsinya adalah seperti kaos kaki menghangatkan kaki menghindari kaki dari basah bedanya hoof dengan kaos kaki apa hoof itu harus dari bahan yang anti air bahkan mazhab maliki mengatakan harus dari kulit tapi kalau mazhab Syafi'i tidak apa-apa tidak dari kulit, yang penting anti air ya, tahan air gitu. Air itu tidak merembes gitu ya. Jadi itu uh, pembahasan uh, seputar huf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallam uh, eh, tidak curiga ya oh, ini ini jangan-jangan kulit bangkai tidak. Tapi Nabi Sallam percaya bahwa uh, para sahabatnya menghadiahkan kepada beliau ya, menghadiahkan kepada beliau uh, uf yang itu kalau tidak dari hewan yang disembeli bisa jadi dari bangkai yang telah disamak kulit bangkai yang telah disamak sama sekarang kita lanjut kepada hadis berikutnya gitu ya. Tamam. Kita lanjutkan. Uh, ya, bab yang ke-11, babu maja'a fi na'li Rasulillah sallallahu Bab berkenaan dengan na'al, Naal itu artinya sendal. Ya. Sendal Rasulullah SAW. Baik. E, sebagian kalangan meyakini sendal Rasulullah SAW hari ini e, ada ya. Jadi ada sendal Rasulullah SAW yang e, bisa dilihat hari ini. Gitu. Tapi sebetulnya kenyataannya tidak ya. Hanya saja modelnya seperti itu iya modelnya persis seperti itu iya tapi bukan berarti itu adalah sendal Rasulullah SAW. Karena kita tidak bisa memastikan apakah itu sendal Rasulullah SAW atau bukan. Baik. Kita masuk pada bab maja'a finali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, berkenaan dengan yang tadi, hadis yang tadi, hadis tentang huf itu ya. Kalau kita melihat di uh, syarah hadis uh, tersebut, syarah Al-Kustulani atas Syama'il Muhammadiyah. Baik. Di sini disebutkan la yadri an Nabi sallallahu alaihi wasallam azakiyun huma amla. Maksudnya apa? La yadri an Nabi sallam jawab hadal istifham. Taib. Nabi Sallam tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan ini apakah e, kulit ini dari hewan yang disembelih dengan syari atau hewan bangkai dan telah disamak ini. Taib. Taib. Eh, wa nafyu sahabati dirayatan al Mustafa sallallahu di zalika li zikrihi zalika lahu aw lima fuhima min qarinati kunhi lam yas'al hal huma min muzakka au ghairah au ghairih ya wa kaifa kana fa fihi hukmu bi taharati majhulil asli jadi memang eh, penafian sahabat itu ya nah, sahabat mengatakan Nabi Sallam tidak mengetahui apakah uh, kuf tersebut dari kulit yang disembelih atau kulit dari hewan bangkai ya para sahabat kenapa mengatakan demikian uh, boleh jadi karena Nabi Sallam mengatakan hal seperti itu ya bertanya seperti itu atau uh, ditunjukkan dengan gerak gerik dan sikap Rasulullah SAW sendiri itu. Dan di sisi lain sekali lagi bahwa hukum asalnya adalah uh, suci. Ya. Jadi hukum asalnya kita uh, mengetahui hal tersebut uh, sebagai sesuatu yang suci ya. Kecuali kita mengetahui bahwa hal tersebut tidaklah suci. Misalkan kita mengetahui bahwa benda tersebut ternyata memang dari kulit bangka yang belum disamak. Ya kita mengetahui dengan jelas fakta itu. Yaitu berarti kita harus meninggalkan benda tersebut. Kalau hoof tadi, kita harus menjauhi hoof tersebut, ya. membuang hoof tersebut. Tapi kalau belum tahu ya, apakah dari hewan yang disembelih dengan sehari atau hewan bangkai, apakah hewan bangkainya sudah disamak atau belum? Nah, kalau belum tahu hukum asalnya adalah suci. Sebab apa? Sebab uh, hukum asalnya memang hewan itu disembelih ya apalagi di tengah-tengah komunitas kaum muslimin itu nah kita masuk pada uh, hadis tentang sandal Rasulullah SAW wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud Al-Qayalisi pola qala haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu anhu kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu Qala lahuma kibalan. Baik. Baik. Jadi eh, di sini katakan telah menceritakan kepada kami ya Muhammad eh, ibni Bashar kata Imam At-Tirmizi telah menceritakan kepada kami Abu Dawud atau Yalisi telah menceritakan kepada kami Hammam pada kota ada ia berkata e, aku bertanya kepada Anas bin Malik bagaimana sendal Rasulullah SAW ia menjawab lahuma kibalan ya hadis ini sahih ya karena diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam sahih beliau Sahih dan Abu Dawud di dalam Sunan beliau dan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam Jami beliau. Ya, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih. Baik. Uh, kata Anas bin Malik, lahuma kibalan. Ya, kedua sendal Rasulullah SAW itu punya dua kibal. Apa itu kibalan? Qauluhu lahuma kibalan al-kibal bi kasil qaf wa takhfifil muahadah آه، هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشاش الذي يكون بين إصبعي الرجل طيب Yeah. Kemudian kata Abu Barokhuri, Haka al Barokhuri, Makolahu Al-Jazari, Kana lina ali Rasulullah Wasallam Syairon, Yadau Ahaduha, Ahaduhuma, Baina Ibham, uh, Rijlihi, ya. Walati Taliha, Wayadau al akhor Baina Wusta Alati Taliha. Ya, Eh, wa majma'u as-sayraini ila syairil ladzi ala wajhi qadamihi wa huwa asyraq. Baik. Ya. Jadi Nabi sallallahu itu mengenakan sendal uh, apa yang itu ada semacam ini susah ya digambarkan ya harus digambar gitu. Taip. Jadi uh, kalau di kita semacam uh, sendal jepit ya. Taip. Tapi uh, ini sebagai penutupnya gitu, sebagai uh, slope gitu ya. Sebagai slope Gitu ya. Jadi ada dua slope gitu ya. Yang pertama di antara uh, eh, ibham ya. Baik, di antara ibham. Uh, eh, ibham itu ini uh, jempol gitu ya. Jempol kaki itu. Ada selopnya gitu. Taib walati taliha ya. Taib dan uh, selopnya itu sampai uh, menutupi ibham ya. Wa yadul akhar baina wusta ya walati taliha ya kemudian eh, selop yang kedua di antara wusto ya Baik. dan eh, taliha oh jadi ada dua ini ya ada dua selop gitu di antara jari yang tengah sampai uh, sisi berikutnya wa majma'u sayraini ila sayyiri ladhi ala wajhi qadamihi sallallahu wa huwa syirak itu. Jadi sendal Nabi sallallahu itu semacam uh, sendal yang uh, kita ketahui ya uh, itu uh, seperti sendal uh, yang ada pada masa ini atau orang-orang di zaman dulu gitu ya yang diketahui itu seperti uh, model ini apa? model sendal Eiger ya kalau di kita itu seperti itu. Taip. Nah, coba kita lihat penjelasan dari Al-Mawahib ala dunia. Tamam sini ditulis lahuma kibalan ya ucapan Anas bin Malik lahuma kibalan ay lukuli huma kibalan Taip. ada dua ini apa dua slop ya Taip. zimam bainal isba al wusto ya eh, selop di antara jari yang tengah walati taliha dan kemudian eh, ke bagian jari setelahnya gitu. Wa yusama sis'an kasri sin al-mu'jama wa sukun sin al-muhmal. Ya. Wa kana sallam yadu ahadal kibalain bainal ibham walati taliha. Ya. Taib. Dan kemudian Nabi Salam juga meletakkan uh, eh, selop yang uh, apa pertama itu di antara jempol dan uh, jari setelahnya itu. gitu ya walahor bainal gusto wa taliha gitu ya. jadi ada dua selop gitu Taib. itu itu adalah uh, ini sendal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya memang ini harus digambarkan uh, ya kalau ini kalau ini jadi yang penting artinya adalah ada dua uh, eh, slope itu ya. dan kita kembali ke kitab maka di sini dikatakan ya istilahnya ada sisok ya itu istilah yang agak gorit ya. <laughs> Jarang digunakan di uh, Arab modern. Baik, kemudian nanti kita akan membahas tentang hadis yang ke-78 dan hadis ke-79 masih tentang uh, sandal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ya.